الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي العلم رحمه الله sedikit sebelas tentang ini terkait Jumat Kesimpulannya, jika jaa yaumul id yaumul jum'atin fa inna salatal jum'ati tasiru sunnatan yajuzu tarkuha liman shallal id. Apabila hari id itu bertemu dengan hari Jumat, maka salat Jumat itu menjadi sunnah boleh untuk tidak dikerjakan bagi yang sholat ini, bagi yang sudah mengerjakan sholat ini. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Zaid bin Arqam yang hadis ini ketika dikumpulkan jalan-jalannya menjadi kuat dan bisa dijadikan kerja. Zaid bin Arqam menerangkan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aid, Summa rakhasa fil Jum'ah." Nabi SAW sholat id lalu memberi keringanan pada sholat Jumat. Tumakala lalu beliau berkata, Mansa ayusolliya falyusalli. Siapa yang ingin menegakkan sholat Jumat, silahkan dia kerjakan. Di hukum ini, rusak ini, di dalam keringanan menegakkan Jumat ini, bagi orang yang sholat id bagi orang yang telah melakukan sholat id ini umum baik untuk penduduk kota, perkampungan dan seterusnya. Jadi tidak ada pengkhususan sebagaimana pendapat sebagian ulama itu khusus orang-orang kampung yang jauh dari masjid sehingga diberi keringanan. Tidak, seluruhnya. Kata yang rumahnya dekat masjid, kata imam itu hukum sholat Jumat menjadi diringankan oleh Rasulullah SAW boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Tetapi seluruhnya baik yang sholat id ya ataupun tidak sholat id karena kadang sebagian kaum itu nggak perhatian id yang nggak jumatan misalkan itu tetap wajib sholat duhur kalau sudah nggak id nggak jumat nggak duhur Allah. a'lam apa ada? Ada yang semacam Kalau nggak sholat sama sekali itu bukan orang muslim, tapi di dalam kafir. Kalau nggak pernah sujud sama sekali kepada Allah, atau pernah sujud malah ditinggalkan terus sampai mati nggak sujud sama sekali kepada Allah, maka telah batal Islamnya. Sholat itu tanda keislaman seseorang. Baik. Adapun tentang pelaksanaan sholat Id, untuk Idul Adha itu hendaklah kita selepas subuh itu berpuasa dulu dan berbukanya setelah salat Id. Berbukanya setelah salat Idul Adha dan itu sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan Idul Fitri, berbuka dulu baru berangkat salat. Kalau Idul Adha puasa dulu, salat baru setelah salat berbuka. Itu tuntunan dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu berbuka idul adhanya dari korbannya. Sabar nggak nunggu korbannya? Jam satu. Nah, itu nong idul adha. Insya Allah pelaksanaan sholat sebagaimana Idul Fitri takbirnya sembilan sudah diterangkan dan tidak ada ucapan khusus ya Ucapan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu untuk Idul Adha, Idul Fitri sama aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nah. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tampilkan tentang salat Idul Adha yang terkait dengannya, terus bagaimana kalau bertemu dengan Jumat, insya sudah kita pahami. Sekarang amalan besar yang berikutnya adalah al-udhiyah. Berkorban. Ya. Saya nukilkan dari beberapa apa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak bisa saya bacakan seluruhnya sambil poin-poinnya berkaitan dengan al-udhiyah dan hukum udhiyah. Beliau menerangkan al-udhiyah adalah yang dimaksud korban, binatang korban adalah Mayud bahu min bahimatil an'am ayyama ma'idil adha bisa i taqarruban ilallahi azza wa jalla. Jadi maksud korban idul adha adalah suatu yang disembelih dari bahimatil an'am binatang ternak tidak boleh yang lain pada hari-hari Idul Adha dengan sebab adanya Idul Adha tadi dengan niat bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih bahimatul an'am, binatang ternak, nanti disebutkan jenisnya. Ya, disebabkan karena hari itu hari diperintahkan untuk berkorban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ikhlas karenanya. Jadi ini bukan kebanggaan kita kepada manusia, tapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu korban. Wa hiya min Islam al-masru'ah bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan korban pada Idul Adha itu termasuk siar-siar Islam. Termasuk siar-siar Islam yang disyariatkan melalui kitabullah dan juga melalui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma'ul muslimin. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya ketika Idul Adha dan hari-harinya tasrik maksudnya itu disyariatkan untuk menyembelih binatang korban. Ya. Nah, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang ringkas yang kita semua hafal, "Fashalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah korban. Ya. Juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salat saya, sembelihan korban saya, hidup saya dan mati saya itu karena Allah atau untuk Allah Rabb semesta dan zat yang tidak ada sekutu baginya dan dengan seperti itu aku diperintah dan saya orang yang awal-awal berserah diri. Ya, yang dimaksud lanusuki sembelihan korban idul adha. Ya, nah Kemudian dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبسين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban Idul Adha dengan dua ekor kibas ya, yang sangat bagus, ya, yang gemuk, yang gagah, gitu. Beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau sendiri. Beliau sebut nama Allah, beliau bertakbir, kemudian beliau meletakkan kakinya di atas pundak kedua binatang itu ketika menyembelih. Ini menunjukkan Rasulullah sudah melaksanakan korban Idul Adha. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral ini, rahimani wa hukum berkorban pada Idul Adha. Setelah tadi dalilnya Allah cukup ya, tidak semua disebutkan. Hukum berkorban pada waktu Idul Adha. Ini diperselisihkan oleh para ulama kita tentang hukumnya. Apakah dia itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, atau wajib yang tidak boleh ditinggalkan? Ada dua pendapat ulama. Ya. Ulama kita satu berpendapat hukum berkorban idul adha adalah sunnah muakkadah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Saya Jumhur ulama berpendapat korban ketika Idul Adha hukumnya sunnah muakkad. Dan Syekh Ali Hasan beliau tadinya berpendapat wajib dalam kitabnya Ahkamul tidak ini kemudian beliau meralatnya mengikuti pendapat jumhur ulama tidak sampai belajar wajib tapi sunnah muakkad. Ya. Cuman peralatnya tidak diikuti dalam lembaran yang lain. Ini yang pertama. Jadi saya bacakan. Fadhahaba jumhurul ulama ilahan nahasun nata ilahan nahasun sunnatun muakkadah. Jadi mayoritas ulama kita berpendapat korban idul adha itu hukumnya menyembelih korban itu sunnah muakkadah. Ya. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhuri anhuma. Ini pendapat Imam Syafi'i madhab Syafi'i, Malik, Ahmad pada yang maksud dari pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad pada dua madhab tersebut. Ini satu pendapat ya. Nah, kalau syahadi itu tadinya wajib dengan dalil-dalil wajib, beliau meralat pendapat yang pertama kemudian rujuk kepada sunnah muhakkad karena beliau mendapati asar bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini pernah tidak berkorban. Ya, tidak berkorban ketika itu Adha. Dalam pemahaman di situ pada keduanya ini mampu, hal ini menunjukkan bahwa sunnah. Karena Abu Bakar dan Umar itu katakanlah atas paling khususnya hadir Rasulullah SAW dan itu tidak mungkin meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan dia keduanya mampu. Ini salah satu alasannya. Ya. Nah, tapi jumlah ulama maka dalil-dalil yang lain. Nah, wadahaba akharuna illa anna hawajibah. Sedang ulama kita yang lain berpendapat bahwasanya menyembelih korban ketika itu Adha hukumnya apa? Wajib. Wajib nggak boleh ditinggalkan. Ya wa huwa madhhab Abi Hanifah wa idda riwayatain Ahmad waktarahu Syekhul Islam Taimiyah. Dan ini pendapat madhab Imam Abi Hanifah dan ini salah satu riwayat dari madhab Imam Ahmad dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan ini salah satu dari pendapat pada madhab Imam Malik juga bahkan itulah yang dohir yang nampak dari madhab Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi menyembelih korban hukumnya wajib dengan syarat ada kemampuan. Kalau nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuan. Nah, dari dua pendapat tersebut yang dirajikan oleh Syekh Ahmad bin Salim Muhammad Taala bahwasanya menyembelih korban pada waktu Idul Adha adalah wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ya. Nah, dan ini insya Allah pendapat yang kuat sesuai dengan dalil-dalil yang begitu banyak yang nanti insya Allah sebagiannya akan kita sebutkan. Ya. Nah, Maaf, Ma'asirul ikhwan rahiman wa rahimakumullah. Kemudian, andaikan seorang itu memiliki uang yang banyak, lalu dia ingin sodakoh saja nggak usah korban. Mana yang lebih abdul antara sodakoh dengan korban? Ketika itu lakukan, maka yang abdul adalah berkorban. Sekalipun dia mampu bersodakoh dengan nilai yang jauh lebih mahal daripada kalau diberikan seekor korban. Misalkan harga satu kambing 2 juta misalnya. Terus dia bersodakoh dengan lima juta. Mana yang lebih akal? Yang lebih akal adalah menyembelih korban tersebut. Ya. Atau mungkin barangkali dengan uangnya dia belikan daging. Daging yang istimewa. Yang jauh lebih banyak daripada seekor korban untuknya. Misalnya. Masih lebih akal berkorban. Ya. Jadi yang lebih akal adalah berkorban. Kenapa? Karena pada saat Idul Adha itu yang disyariatkan adalah menyembelih korban, bukan amalan-amalan yang lain yang dibandingkan dengan amalan menyembelih korban tersebut. Ya. Nah, bahkan salah satu dalil yang menguatkan tentang hukum wajib tadi dan sekaligus abdolih berkorban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang yang terlanjur menyembelih korbannya sebelum ditegakkannya sholat id untuk mengganti korban yang lain. kan itu tidak wajib, tentu tidak disuruh mengganti. Jadi kalau sudah kadung disembelih, belum ditegakkan sholat id sudah buru-buru disembelih korbannya nanti kalau selesai sholat biar praktis enak misalkan begitu tinggal bisa terbuka tadi dari korbannya. Ini kata Nabi SAW itu daging yang biasa dia mendapatkan dan belum memenuhi korbannya dan tidaklah dia mencari korban yang lain untuk dijadikan ganti atas korban tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mensyariatkan sah dan tidak sahnya sebuah korban tersebut bagi yang menyembelihnya sebelum sholat id berarti tidak sah korban tersebut. Ya. Nah, maaf sudah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian beliau terangkan wal aslu fil ubhiyah asalnya binatang korban itu annaha masru'atun fi haqqil ahya itu disyariatkannya untuk orang yang masih hidup. Kadang di masyarakat kan yang sudah mati-mati juga di korbani bukan dikorbankan di ya. Jadi wal asal fil udhiyah yang asal hukum udhiyah ini menyembelih korban itu disyariatkannya hakil ahya bagi orang yang mati hidup dan itu asal semua ibadah itu untuk orang yang mati hidup. Maka ketika kita melakukan ibadah untuk mewakili orang yang sudah mati harus punya dalil. nggak boleh kira-kira sendiri. Ya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudhaqquna an anfusihim wa ahlihi. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu menyembelih korban itu untuk diri sendiri dan juga keluarganya. Wa amma ma yadunnuhu ba'dul 'anah min ikhtisas al bil amwat fala aslalahu. Kata beliau, Syekh Muhammad Al-Muta'ala, adapun apa yang disangka oleh sebagian orang umum, masyarakat kaum muslim secara umum yang menyangka ada kekhususan korban untuk si mati atau mengorbani orang yang telah mati, maka ini amalan yang tidak ada asalnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membahas yang semacam ini kita nggak bisa beralasan itu kan istilah Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man tanaza'tum Syair farudduhu ila Allah wa Rasul." Jadi kalau ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Artinya Rasulullah pernah nggak menyembelih korban untuk Khadijah istrinya? Padahal beliau Khadijah ini adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Andai kan boleh tentu sudah dikorbankan Khadijahnya oleh Rasulullah paman Nabi SAW yang sangat beliau cintai, sangat beliau kagumi, bahkan kematian yang sangat berasal pada dirinya siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nabi tidak ada riwayatnya bahwa Nabi SAW menyembelih korban atas nama Hamzah radhiyallahu Tidak ada. Demikian juga putri-putri Nabi SAW yang mendahului Rasulullah SAW Kan semuanya wafat sebelum Nabi SAW wafat kecuali Fatimah. Nabi SAW tidak dinukil dari Nabi SAW beliau menyembelih korban ini khusus untuk Ruqayyah khusus untuk Zainab ini untuk Ummu Kulthum ada radhiyallahu anhum najamnya nah, berarti bukan begitu contoh dari Rasulullah ulama yang membolehkan seperti Imam Ahmad dan yang lainnya yang membolehkan itu dikiaskan dengan sedekah nah, sedang dalam hal ini kita kembali kepada praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah tidak pernah seperti itu. Demikian juga para sahabatnya. Nah, karena itu beliau menerangkan, wal udhiyatu 'anil amwat salah satu aksa. Menyembelih korban untuk orang yang mati itu terbagi tiga bagian. Jadi ada yang boleh, tapi nanti kita lihat mana yang boleh. Jadi menyembelih Terus orang mati ini menyembelih korban. Orang yang sudah mati ini ikut dalam penyembelihan korban tadi, dalam nilai korban tersebut, bukan ikut menyembelih korban, ikut dalam nilai korban tersebut itu dalam tiga keadaan. al awal yang pertama, ayyubahi anhum taba'an lil ahya. Jadi seorang menyembelih korban untuk orang yang mati, maksudnya orang yang mati itu diikutkan orang yang masih hidup. Ya. Misal contohnya ayyudhi ar-rajulu an wa an ahli baitihi wa yamli bihim al-ahya wal amwa. Wa aslu hadha tarhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an wa an ahli baitihi. Ya, wa fihim man qad mata min qabl. Jadi seorang contohnya seorang menyembelih korban untuk dirinya dan untuk keluarganya seluruhnya dia niatkan baik keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah mati maka ini boleh sebagaimana korbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi itu langsung jadi kalau misalkan kita sembelih korban kita niatkan korban kita itu untuk diri kita dan seluruh keluarga kita Padahal keluarga kita itu sudah ada yang mati. Secara langsung mereka sudah mendapatkan nilai pahala dari korban kita tersebut. Jadi tidak dikhususkan. Ini bapak saya, ini ibu saya yang sudah mati. Tidak seperti itu. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau anak itu melakukan sebuah kebaikan, orang tua langsung mendapatkannya sekalipun tidak dikirimkan khusus kepada orang tua. Karena tidak ada kirim pahala dalam Islam. Tidak. Ya. Nah, ini yang pertama, jelas ya. Jadi ini kalau menyembelih korban ya sudah sudah saja. Ya, Allah mataqabbal hadza minka walaka wa anni. Dan ini dariku wa an misalkan ahli keluargaku lahya walamwa cukup baik yang hidup maupun yang mati nanti bapak kita ibu kita yang sudah mati atau keluarga kita anak kita insya Allah akan mendapatkan bagian kebaikan dari korban kita Tapi tidak dikhususkan dengan menyebut nama-namanya. Ya, itu keadaan yang pertama. Asal yang kedua, ayyubahi anil amwan, seorang menyembelih dari orang yang telah mati, saya wasayahum, karena melaksanakan wasiat mereka. Ya. Tanti dan dalam rangka melaksanakan wasiat tersebut Wa aslu hadza qauluhu ta'ala dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladziina yubaddiluuna innallaha samii'un 'aliim." Yaitu tentang kewajiban melaksanakan apa? Wasiat. Barang siapa yang mengganti ya, wasiat tersebut setelah dia jelas dengar dan ketahui, maka dosanya atas orang yang tidak mau melaksanakan wasiat tersebut. Jadi kalau wasiat orang tua kita katakanlah berwasiat, ini harta saya ini saya mau berkorban. Nah, misalkan pas sakit, wasiatnya ketika mau meninggal, nanti harta saya ini belikan seekor kambing korban untuk saya. Maka ini dilaksanakan karena itu wasiat. Jadi hartanya harta beliau sudah disiapkan gitu atau mungkin lo piala kambing misalkan kondisi sakit nanti kambing yang itu untuk korban nggak boleh diganti kambingnya harus itu Ya, kecuali kambing itu mati, berarti diganti. Karena kambing yang sudah ditunjuk ini untuk korban, nggak boleh dijual. Ini untuk korban, ternyata itu duit, jual aja. Ini berarti apa yang sudah diikrarkan oleh Allah dikalahkan oleh kepentingan, yang tidak boleh. Ya. Nah, maka nah, kalau kita sudah beli, misalkan hari-hari ini sudah cari sapi, misalkan. sapi ini untuk korban, nggak boleh dijual, nggak boleh ditukar kecuali dengan yang lebih bagus tukar dengan yang lebih bagus itu baru beli tapi kalau dijual terus yang untuk dia nah ini enggak ini orang niatnya enggak beneran ya. nah, jadi kalau sudah niat korban ya betul-betul jangan eman mana muncul nanti ya nah, itu ibadah jadi kalau wasiat boleh wasiat wasiat itu kalau baik dilaksanakan wasiat dari orang yang mau meninggal kalau itu kebaikan apalagi itu berkaitan dengan kewajiban dilaksanakan. Ya. Tapi kalau wasiat yang batil tidak boleh. Orang tua katakanlah perwasiatnya harta saya yang sekian nanti untuk izin kuburan saya ya leh misalnya nggak boleh. Karena izin kuburan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Misalkan begitu. Ya. Atau itu untuk anu tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, nah, sudah siapkan dananya tinggal ambil di lemari. Nggak boleh dikerjakan. Mending kumpulkan, diwakafkan ke ma'at. Misalkan, itu jelas berpahala bagi orang yang berwasiat. Jadi kalau wasiat itu jelek, jangan kita laksanakan. Kita arahkan kepada yang bagus agar kejelekan diganti oleh Allah dengan apa? Kebaikan. Nggak usah takut. Nanti diparahan saya misalnya. Alhamdulillah kalau diparahan ya. Berarti sehat kembali. Asalis yang ketiga, yang anil amwat tabarruan mustaqillina anil ahya. Ya. Fahadihi jaizatun. Jadi seorang menyembelih dari orang yang telah mati tabarruk dari dia. Dia bersedekah memberikan secara tersendiri ya, untuk dari orang yang mati tadi. Ya, ini menurut mazhab Hanabilah boleh. Ya, tetapi yang dikuatkan oleh Syekh ini ini tidak boleh. Kembali seperti tadi, bahwasanya tidak pernah itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tidak diketahui Nabi SAW berkorban untuk Khadijah atau untuk Hamzah atau untuk putri-putrinya yang telah meninggal secara tersendiri disisihkan hartanya Nabi untuk mereka secara khusus tidak ada. Wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun itu pendapat seorang imam dari imam yang empat misalkan, jadi tidak akhir bagi kita untuk menyelisihi mereka, karena niat asal kita bukan sengaja mau menyelisihi mereka, tapi niat kita adalah mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sangat setuju. Mereka tidak ridho kalau diikuti, sedang mereka tidak di atas sunnah. Hmm. Jadi tidak boleh taklid. Bukan berarti kita melecehkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Nah kita ini siapa kok berani melecehkan beliau? Ya kan? Sendal beliau itu lebih berilmu dari kita ibaratnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Tapi kewajiban, fadilah, keutamaan seorang yang alim itu tidak menjadikan kita wajib untuk taklif kepadanya. Tapi yang wajib kita adalah memuliakan mereka. Sebagaimana ucapan yang masyhur, yang katanya yang dinasabkan kepada Imam Ibnu Hazm rahimahullah fadlul alim yujibu taqlidahu wa innama yujibu tawqirahu Fadilah seorang alim tidak mengharuskan kita taklid kepadanya, tapi yang wajib bagi kita adalah memuliakannya. Karena sealim apapun manusia, tidak ada yang maksud kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bentuk kita memuliakan beliau, justru kita mengembalikan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu soal hadis, wahyu hadis. Kalau hadis itu sahih berarti itu madhab saya. Kalau ucapan saya menyelisih hadis Nabi SAW, buang ucapan saya itu dan ambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berwasiat semasa hidupnya. Ya. Beliau berwasiat semasa hidupnya bahwasanya kalau ucapan saya, pendapat saya berselisih dengan apa yang datang dengannya Rasulullah SAW, maka saya kembali rujuk kepada hadis Nabi SAW, kepada sunnah Nabi SAW, baik ketika saya hidup maupun setelah saya mati. Lalu apa alasan orang-orang yang taklid kepada beliau? Bahkan bukan taklid. Salah taklid. Dianggap ini Imam Syafi'i, ternyata Syafi'i yang lainnya. Karena tidak mengenal beliau. Kan banyak orang yang seperti itu. Mengatakan kita mengikuti Imam Syafi'i, tapi ternyata tidak mengetahui. Hatta satu kitab Imam Syafi'i saja tidak tahu. Apa misalkan kitab Imam Syafi'i? Pernah lihat antum? Tidak pernah. Dengar keliling-keliling. Nah. Bagaimana mau mengikuti kalau orang itu tidak kenal? Padahal beliau berada di akidah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i mengetahui orang-orang yang mengatakan mengikuti beliau kondisi hari seperti ini. Marahnya itu nggak nggak kebayang. Nah, sedang beliau melihat orang belajar filsafat, orang mendalami filsafat, hukuman dalam mata beliau itu diarak keliling kampung, cambui pakai sendal sama pelepah korban. Diumumkan ini balasan bagi orang yang belajar tidaknya filsafat. Nah itu. Ya. Apa mau kita gitu kan? Nah, jadi beliau itu seorang tegas di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, baik. Syarat binatang korban. Syarat binatang korban. Jadi yang mau berkorban diperhatikan ini syaratnya atau yang diamanai korban seseorang diperhatikan, yang membelikan disuruh nyarikan Jangan kita ini termakan oleh bisnis semata. Belum memenuhi syarat, fokus ah, ini. Jangan. Ini ibadah. Ya. Jadi jangan karena terbayang keuntungan yang sudah di depan mata, kita lupa dengan agama kita. Jangan ya. Nah, sapi, kambing, dan lainnya diperhatikan para belantik ini khususnya. Dan yang mau berkorban. Ahaduha, salah satu syaratnya. Antakuna min bahimatil an'am binatang korbannya itu harus dari bahi mati an'am. Yang dimaksud bahi mati an'am itu al-ibil wal bakar wal ghanam. Dha'nuha wa ma'zuha. Unta, sapi, kambing. Baik kambing dha'n, kambing yang modelnya besar dan gemuk atau ma'zun, kambing kacang. Jadi tiga jenis ini. Enggak boleh korban yang lain. Jadi onta, sapi, kambing. Kambing dengan berbagai macam jenis Itu untuk korban. Sebagian membolehkan kerbau. Karena kerbau sama dengan sapi. Kalau ragu, nggak usah kerbau, sapi aja. Ya. Nah, itu jenis binatangnya. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bagi masing-masing umat kami jadikan mansakan yaitu binatang yang disiapkan untuk disembelih agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka dari binatang ternak itu tadi. Tapi unta kambing. Ya. Nah, kemudian yang kedua syarat yang kedua. Jadi kalau korban kuda tidak boleh, sekalipun lebih mahal dari satu kuda itu. Itu atau apa yang lebih gede? Wajah, gajah, haram kalau gajah. Gajah. Nah, yang jelas tiga itu jenis. Asar pesan syarat yang kedua, antam bukatin al dasar M sudah sampai umur yang ditentukan oleh syar'i. Ya. Bi antakuna jaja'at minat bakni. Kalau kambingnya itu kambing yang jenis besar itu sampai dalam istilah namanya jajah, Ya, itu umurnya setengah tahun minimal. Berarti enam bulan. Itu kalau kambing yang jenis besar, dohmun. Nah, ya. Au taniyatan min ghairi atau taniyah dari selainnya. Nanti masing-masing beda-beda. Jatah dari unta, jatah dari sapi, jatah dari kambing. Itu istilah untuk binatang-binatang itu umurnya beda-beda. Jangan sapi, Biasanya dilakukan 6 bulan. Bukan begitu. Itu untuk kan, kambing yang doang Kalau kambing kacang 6 bulan. Nah, dibedakan gitu ya. Nah, maka diterangkan. Diterangkan umur masing-masing ini Diterangkan oleh beliau yang dimaksud asani minal ibil, jadi yang yang kalau onta itu yang asani minal ibil itu maka malah konsus ini yang umurnya itu sempurna lima tahun kalau unta unta sempurna lima tahun nah kalau asaniu minal bakar kalau sapi maka malah usanatan sempurna umurnya dua tahun jadi kalau sapi minimal umur berapa dua tahun Kalau ini yang pelihara banyak korban sapi yang melihara sapi kalau dijual nah, jangan dinaikkan umurnya kalau belum sampai Umur berapa ini? Tuh tahun sudah lebih, padahal baru tahun misalkan. Karena ini segera laku. Jangan, jangan menipu dalam ibadahnya. Nah, kemudian waktaniu minal ghanam mata mata malah sana. Kalau kambing satu tahun sempurna. Ya. Sedangkan al jadamu itu mata malah unik sana. Sempurna setengah tahun, enam bulan. Sedangkan kalau jadak dari kambing, bulannya bukan Kambing yang jenisnya besar. Karena ada tahu kambing. Pokoknya bukan kacang. Kambing kacang kan yang kecil itu ya. Ya. Nah. Nah kalau kambing kacang ini tadi disebutkan sempurna umur berapa? Satu tahun. Kambing kacang minimnya satu tahun. Masalah kuel dan kuel itu nggak ada ukuran dalam hadis. Ya, itu kan masalah balik. Balik itu tergantung lingkungan. Ya. Ada umur 11 tahun balik. Berarti boleh untuk korban. Jadi umur namanya. Gitu, Jadi kalau kambing kacang satu tahun minimal. Kalau kambing yang jenis besar minimal 6 bulan. Kalau sapi minimal dua tahun sempurna. Kalau entah 5 tahun. Nah, itu diperhatikan. Ya. Syarat yang ketiga, antakuna qaliyatan minal uyubil mani'ati minal ijza. Hendaklah binatang korbannya itu tidak cacat dengan bentuk cacat yang menghalangi dari sah dan tidak hanya korban dia. Nah, cacat yang menghalangi keabsahan korban itu ada empat. Jadi kalau ada empat cacat ini nggak sah untuk korban binatang tersebut. Ya. Yang pertama al-awarul bayyin. Buta yang jelas-jelas buta. Jadi matanya itu cacat, jelas-jelas cacat. Baik satu atau dua-duanya. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh yang dimaksud al-awarul bayyin itu wa huwa alladhi tanqasifu bihi al-ainu yaitu binatang yang matanya itu masuk ke dalam cacatnya masuk ke dalam. Autat ruzal hatta takuna kalsum atau malah pelotot begitu sampai seperti kelereng. Jadi tapi karena sakit, jadi apa? Hampir copot gitu dalam matanya. Yang satu mungkin karena masuk ke dalam sampai gak kelihatan, yang satu malah mau copot misalkan. Ya. Au tabitu ibidada ya dulu dilalatan bayinatan ala awalnya, atau matanya itu putih mungkin kayak katarak misalnya gitu ya putih sehingga jelas-jelas mata ini sakit nggak bisa untuk melihat atau sangat susah bagi binatang untuk melihat buta kata-kata makanya tidak boleh untuk korban nggak sah lah ya nggak bolehnya sampai derajat tidak sah nah al awar al bayin tatap mata yang jelas. Yang kedua, al-maradul bayyin, sakit yang jelas-jelas sakit. Ya. Wa huwa alladhi tadhharu apa? A'raduhu 'ala al-bahimah kal-qum allati tu'iduha 'anil mar'a wa tamna'u sahiyyataha. Sakit, binatang itu sakit sehingga nampak betul tanda-tandanya pada binatang tersebut seperti panah, ya, yang membuat dia tidak bisa memakan atau mengembala. Dia cuma duduk saja di situ, nggak bisa kemana-mana. Sakit yang menghilangkan nafsu makannya dan nggak mau makan, nggak mau jalan, nggak. Nah ini nggak boleh untuk korban. Jangan dipilih yang itu. Ya. Nah, itu tidak boleh. Atau mungkin kudisan yang kudis ini sampai betul-betul membuat binatang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mau berdiri aja nggak kuat karena lengket semua barangkali kakinya dan seterusnya. Nah itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, al-aradul bagin pincang yang jelas-jelas pincang. Yaitu pincang yang menghalangi binatang itu dari berjalan secara normal sebagaimana binatang yang lain. Pincang, jangan. Sudah pincang jangan dibeli. Gemuk, si pincang. Nggak boleh. Sudah jelas-jelas bintang. Nah, nah. itu catat yang ketiga. Yang keempat, lebuzalun muzilun ilmuh. Kurus yang sampai menghilangkan sumsumnya. Kurus sampai nggak ada sumsumnya. Jadi cuma perangkat sama kulitnya misalnya. Gitu ya. Ini nggak boleh. Ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang apa yang harus dijauhi dari binatang korban, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan menyebut empat hal. Al ul bayyin dhalmuha. Bintang yang jelas-jelas bintang. Wal ul bayyin awaruha. Buta yang jelas-jelas buta. Wal maridatul bayyin marduha. Sakit yang jelas-jelas sakitnya. Wal ul lati urus yang tidak punya sumsur. Ini jangan. Kadang-kadang tidak punya sujud karena sudah saking tuanya. Tapi umur 20 tahun misalkan begitu. Sudah enggak oh enak, jatuhnya walau tidak misalkan begitu. Ini jangan dipilih untuk itu. Ya, nah. Baik. Kemudian kalau ada cacat-cacat lain yang semakna dengan empat cacat ini, serupa dengannya, sekalipun sebabnya berbeda, ini juga sama hukumnya. Ya. Baik. Kemudian syarat yang keempat, ini syarat korban ya. Syarat yang keempat, antakuna milkan bil mudhahi. Itu milik yang berkorban. Miliknya, bukan utang. Maka kalau arisan nggak boleh. Arisan orang sepuluh, kambing satu, dapat undian nomor satu, dia harus bayar sembilan lagi, sembilan bulan. Berarti dia nggak nggak mampu berkorban. Jadi yang betul-betul milik dia. Nah, kalau hutang itu bolehnya cuman karena pendapatan kita tertunda, gitu aja lah. Saya dapat uangnya tanggal 12 atau misalkan saya dapat uangnya tanggal 15 Zulhijjah ini kayak pasti perhitungan manusia 99,9 persen misalkan. Gitu. Nah, sedangkan sudah lewat 15 Juli itu hutang dulu misalkan karena tanggal itu jelas bisa dibayar ini boleh. Akik pun boleh. Tapi kalau hutang nggak jelas nggak boleh. Was nekat hutang. Bayarnya habis lebaran. Habis lebaran tak tahun berapa? Kadang orang kan habis lebaran udah beres. Misalkan begitu. Nah ini tidak boleh. Jadi ya, nah, jadi harus milik orang yang berkorban, milik dia. Kalau diberi boleh ada orang impak misalkan harta. Kok cukup untuk korban? Tidak apa-apa, boleh. Ya, sekalipun dari zakat, ada zakat mal berikan sama dia. Ini zakat saya untuk misalkan, terus diterima kebutuhannya dicukupi maka ada sisa bisa untuk korban dia korban boleh karena itu sudah jadi milik dia nah, nah. baik atau dia diizinkan bukan miliknya tapi diberi izin oleh syar'i misalkan ya seperti hadiah misalkan itu boleh ya disembelih korban karena itu hakikatnya menjadi milik milik dia ya. nah adapun kalau diizinkan tidak diizinkan oleh syar'i terus diklaim miliknya seperti mencuri, wosok misalnya. Ini enggak sah untuk korban Ya. Misalkan mencuri kambing 10 untuk membersihkan dosa satu untuk korban, tidak boleh. Karena sikinya orang kan begitu toh, kalau dulu zaman pasang buntut itu, ya. Kan? Kalau nembus bagian diimpakan ke masjid. Nah, nggak boleh seperti itu, nggak akan bersih itu tambah tidak karuan. Ya. Nah, Baik. Kemudian binatang apa berkorban boleh diwakilkan, boleh wakil. Itu benar. Ini korban saya tolong dilaksanakan, sembelihkan terus dibagikan pokoknya terserah antum lah. Nah ini boleh. Nah, itu jelas boleh. Nah, kemudian syarat yang kelima, Allah yang ta'allaq bihi haqqul hak haqqul lil ghaib. Jadi binatang yang mau untuk korban ini nggak ada kaitannya dengan hak orang lain. Jadi kalau binatang ini masih binatang sirka milik dua orang misalnya. Nah ini berarti mestinya dibagi ini binatang ini. Nah kalau masih seperti itu nggak boleh untuk korban. Nggak ngomong-ngomong sama temannya terus untuk korban. Ini ada hak orang lain. Atau binatang korban itu untuk gas apa digadekan, untuk barang jaminan. Ini nggak boleh. Ya. jangan kita pinjam uang, terus sapi ini jaminannya misalnya Di tengah-tengah masa-masa perjaminan belum selesai, kita jadikan untuk korban. Sekali itu memang milik kita, tapi ada tanggungan dengan hak yang lain. Ini tidak boleh. Jadi betul-betul harus bebas dari tanggungan dengan orang lain. Nah, dan itu perlu dipahami, kadang-kadang terjadi sewa menyewa perhitungan seperti itu. Ya, kalau masih dalam pertanggungan dengan orang lain, jangan ditasarufkan atau diperlakukan kepada yang lain yang membatalkan hak orang tersebut. Rumah disewakan dijual boleh atau enggak boleh? Boleh dengan syarat masa penempatan dan pengambilan rumah itu kalau sudah selesai masa penyewaan. Jadi tidak mengganggu hak yang menyewa. Kalau disewakan sekarang, dijualnya juga sekarang, terus yang beli mau nempati sekarang. Berarti bertemu dua, nah, ini nggak boleh. Demikian juga binatang tadi seperti itu. Ya. Kemudian syarat yang keenam, ayyudah abi hafil waktu ma'dudi bitar'an. Tidaklah disembelih pada waktu yang sudah ditentukan oleh syar'i, yaitu mimba di sholatil id yaumun nahar. Setelah sholat id pada hari Idul Adha. Itu waktunya. Setelah sholat id. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, setelah imam. Jadi kalau imamnya belum nyembelih, kalau kita nyembelih duluan, satu pendapat enggak sah. Nyembelih lagi. Nah, tapi yang masyhur, yang kuat setelah sholat id. Ya. Jadi mulai dari setelah sholat id adha sudah selesai sampai terbenamnya matahari di akhir hari-hari tasrik. Nah sebelah ini siang malam boleh. Ya, jadi habis itu malam matrik pertama malamnya bisanya nyembelih silakan, tidak apa-apa. Ya, boleh. Baik, itu waktu sebelahnya korban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan man zabaha qabla an yusalla fal yu'id makanaha ukhra siapa yang menyembelih korban sebelum ditegakkannya sholat, hendaklah dia mengganti sembelihannya dengan sembelihan yang lain. Nah, kemudian binatang yang abdon, ya, dari sisi jenis, yang pertama unta, unta. Ini kalau disembelih sendiri, satu unta satu orang, ini abdul, paling abdul kemudian sapi kalau di disembelih satu orang itu afdal ya. kemudian doan kambing yang gemuk kemudian kambing kacang ya. tapi kalau diukur abdal secara keseluruhan seekor kambing yang besar itu yang lebih abdal. misalkan sapi tujuh orang unta tujuh orang terus kambing satu orang kambing yang besar ini lebih abdal kambing tersebut Nah. Jadi kalau onta paling afdal apabila satu orang berkorban seekor onta. Sapi afdal kalau satu orang seekor sapi. Tapi kalau sapi bersekutu tujuh orang dengan seorang menyembelih seekor kambing yang yang bagus katakan lebih afdal seekor kambing. Ini dari sisi jenis binatang korban. Ataupun kalau dari sisi sifat, yang paling afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Kalau dari sisi sifatnya. Karena tujuannya adalah kalau untuk e, sosialnya itu adalah dagingnya. Ya. Jadi yang dagingnya banyak dan bagus ibaratnya gagah begitu lebih binatang korbannya. Ya. Nah, laki dengan perempuan sama saja sapi laki-laki, sapi perempuan boleh, kambing laki, kambing perempuan boleh semuanya untuk berkorban selama memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas. Sekalipun kalau dikatakan afdal, afdal yang jantan. Karena begitulah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada pendapat ulama, andaikan yang jantan ini kecil, terus potongannya nggak begitu tampan begitu. Terus ada yang betina ini lebih gemuk, dagingnya lebih banyak, maka dari sisi sifat ia diafdoliyahkan. diabdolkan. Nah, demikian tentang masalah binatang korban. Ya. Kemudian cukup dan tidak cukupnya binatang korban seekor unta, seekor sapi bisa bersekutu tujuh orang yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau kambing untuk satu orang. Jadi kalau sapi boleh bersekutu tujuh orang. Ini batas maksimal bukan minimal. Karena sebagian ikhwan salah paham dianggap minimal. Jadi nggak boleh korban sapi satu orang ekor sapi nggak boleh. Boleh dua ekor sapi saja boleh. Rasulullah pernah korban dua ekor kambing. Pernah korban sekian banyak otak. Nah, jadi batasan minimalnya nggak ada. Silahkan saya misalkan mau korban seekor sapi, satu ekor unta, sepuluh ekor kambing misalkan. Boleh kalau memang dia punya kemampuan silakan. Ya. Nah, tapi batasan maksimal seekor unta tujuh orang, seekor sapi tujuh orang, kalau kambing satu orang. Ini yang kepemilikannya sendiri-sendiri. Jadi kalau satu keluarga nggak boleh bersekutu dalam kepemilikan, dia ya sudah satu orang yang nyembelih ya untuk atas nama seluruh keluarga. Soal uangnya mau iuran apa silakan. Kalau satu keluarga nggak ada masalah. Artinya tanggung jawab kepala keluarga kalau gitu gitu ya. Nah, tapi kalau sapi ini maksimal tujuh orang itu sendiri-sendiri gitu loh, bukan dalam satu tanggungan. Bukan ini suami, istri, ini anak, tujuh orang kumpul satu sapi. Itu sama saja korban seekor sapi satu satu orang. Tenang. Gitu. Ya. Nah kalau seorang wanita, katakanlah seorang istri mau berkorban sendiri, boleh. Dari harta dia sendiri, boleh. Nah itu, itu boleh. Ya. Nah, seperti saya sudah ditanya kalau seorang istri, dia punya harta sendiri, mungkin dari warisan atau dia kerja dapat harta, terus mau korban untuk dia sendiri, boleh. Ketika ditanya, nah, kalau yang belikan suami, kalau yang belikan suaminya, ya sudah suami yang korban, dia sudah mendapatkan bagiannya. Benar. Jadi saya ulangi, boleh bersekutu untuk unta tujuh orang, sapi tujuh orang, kambing satu orang. Ini persekutuan yang sendiri. Batasan minimal tidak ada batasan. Satu orang boleh berkorban seekor sapi, boleh dua ekor sapi atau yang lebih dari itu. Ya. Nah, Kemudian pentasarufan apa? Daging korban. Daging korban itu bagi yang berkorban hendaklah memakan sebagiannya, sebagian boleh disimpan dan dihadiahkan kepada keluarganya, sebagian disedekahkan kepada kaum muslimin. Adapun batasan sepertiga, sepertiga, sepertiga ini, ini tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan seperti itu. Jadi dibagi saja kira-kira. Kalau memang mau sepertiga untuk saya, sepertiga untuk Adia, sepertiga untuk kaum muslimin. Tanpa kemudian menganggap ini pembagian sepertiga itu. Harus seperti itu, nggak boleh lebih. Ini boleh. Tapi kalau diyakini nggak boleh lebih dari sepertiga. Dan harus pokoknya dibagi sepertiga itu tadi. Maka ini tidak ada dalil yang sahih yang kuat di dalam ketentuan syar'i. Sebenarnya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Fadl al dan para ulama yang lain. Jadi silahkan dibagi. Adapun pemahaman bahwa yang korban nggak boleh memakan daging korbannya, ini pemahaman yang keliru dan justru menyelisihi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tadi apa berbukanya dari daging korban. Dan juga diperintahkan Nabi SAW supaya kita ini apa memakannya, yang jahil, menyimpannya boleh disimpan kecuali kalau di musim kelaparan. Kalau musim kelaparan nggak boleh menyimpan daging ini kalau muslimin butuh kita simpan sendiri, ini tidak boleh. Karena itu dulu Nabi SAW ketika Abun Majah tahun kelaparan, Nabi SAW melarang menyimpan daging lebih dari tiga hari. Ini Islam memperhatikan betul masalah sosial ini. Jangan sampai saudara kita lapar, kita kekenyangan. Nah, ini bagi. Tapi kalau kondisi sebagaimana yang maklum dengan kita boleh disimpan. Ya, disimpan, dihadiahkan. Yang diberi hadiah ini nggak harus orang miskin barangkali kita punya teman khusus dari pengkaya hadiah untuk menjalin sebuah kecintaan kemudian yang lain disodorkan untuk ukara wal masakin ya dan tidak ada data ustaz harus lebih banyak atau yang lain tidak boleh kemudian dalam menyembelih ya dalam menyembelih korban ya. jadi syarat penyembelihan korban syarat penyembelihan korban itu dijelaskan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah itu ada sembilan ya, cuman saya sebutkan karena di semuanya rendah saya langsung saja syarat yang pertama adalah yang menyembelih ini orang akilan mumayyiz berakal dan sudah balik yang menyembelih ini adalah berakal dan sudah balik maka tidak halal sembelihan orang yang gila. Ya. Ataupun orang yang mabuk, sakram, boleh suruh menyembelih. Ya. Atau orang anak kecil yang belum tamyiz, belum usia tamyiz. Ya. Atau orang yang sudah terlalu tua, sudah mulai pikun. Nah ini nggak boleh, apalagi sudah pikun betul. Nggak boleh menyembelih, nggak sah. Karena nanti dia nggak mengikuti syarat-syaratnya. Ya. Nah, kalau belum berakal, hilang akalnya dengan sebab apapun, enggak masalah sih maka enggak sah melakukan sembelian. itu. Nah, syarat yang kedua, hendaklah si penyembelih ini di samping syarat yang pertama, jangan syarat yang pertama enggak terpenuhi terus kedua saja jangan. Ya, pun namanya syarat itu harus terpenuhi semua. Seperti orang mengatakan syaratnya sholat wudhu, bukan berarti wudhu kok tidak pakai pakaian sholat begitu. Sah, enggak. Jadi syaratnya bukan cuma wudhu menutup aurat menghadap kiblat misalkan harus terpenuhi semua. Ya. Syarat yang kedua ayakun al mudaki musliman au kitabiyan. Si penyembelih ini muslim, nggak boleh orang kafir. Kalau nggak muslim ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? yang tadi ila dinil yahudi awin nasara. Seorang yang menetapkan dirinya terhadap agama Yahudi dan Nasara. Jadi itu ahli kita. Kalau sekarang apa namanya? Kristen ya, sama Yahudi. Itu ahli kita. Sembelihan mereka halal. Boleh. Ya. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum." Ya. Sembelihan yang dimaksud paham di sembelihan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi kalau ingin beli halal kita halal. Perselisihan ulama cuma masalah disyaratkan bismillah atau tidak. Hmm, begitu ya. Disyaratkan bismillah atau tidak. Sebagian ulama nggak mensyaratkan bismillah. Kita nggak usah repot-repot nanya kamu oh, bismillah pada bismillah. Quran mengatakan halal halal. Kalau ragu mau makan bismillah. Kayak petunjuk Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, satu kaum memberi kita daging. Kita nggak ngerti apa mereka yang nyembelihnya bismillah pada bismillah. Maka kata Nabi SAW, ucapkan bismillah dan makan. Nah, begitu. Itu yang dikuatkan menurut saya Muhammad bin Salih. Sebagian ulama yang lain, syarat bismillah karena itu syarat apel penyembelihan. Ya, nah, tapi insya Allah kan nggak ada tuh yang menyewa orang Kristen ya. Kalau mau nikah sama orang Kristen boleh ya. Bukan penawaran halal. Sembelahnya halal, wanitanya halal, tapi jangan terbalik. Kalau wanita muslimah untuk mereka haram tidak boleh. Yang boleh antuk menikahi mereka itu boleh. Maka kerjakan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayat sudah terkiasa, jadi mengingatkan menyembelih, niat menyembelih. Ya. Jadi seorang yang mau menyembelih itu niatnya memang menyembelih untuk korban, bukan untuk yang lain. Nah, itu syarat yang ketiga. Jadi niat jangan lupa. Niatnya itu korban, bukan untuk yang lain. Karena niat itu sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau dia niatkan untuk selain Allah, berarti ini sembelihan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seorang itu tidak meniatkan menyembelih korban itu untuk karena Allah atau untuk berkorban itu lakukan maka tidak menjadikan korban tersebut halal. Karena termasuk uhillah li ghairillah itu yang disembelih untuk selain Allah. Maka makanan-makanan yang lain seperti itu. Sembelian-sembelian maksudnya. Nah, kalau disembelih untuk niat untuk selain Allah, untuk mbahnya yang sudah mati misalkan, atau untuk sekular, atau penunggu sawah, atau penunggu rawa misalkan,